demikian dia akan mengambil pelajaran اعتبر يعني أخذ عبرة ibrah ini pelajaran وعن مثل قول الكفار زجر dan dari ucapan orang-orang kafir pasti dia akan menghindari seorang yang absara yang memiliki basirah memiliki ilmu tentang ini maka pasti dia akan mengambil pelajaran dan pasti akan menghindari misli qaulil kufar akan menghindari ucapan-ucapan orang kafir. Alima dan dia akan tahu annahu bisifatihi laisa kal bashar. Akan tahu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya laisa kal bashar, tidak sama dengan manusia. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, lama ذكر فيما ma أن anna al-Qur'an kalam Allah منه beda, نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر ketika disebut pada apa yang telah lewat bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikatan, secara sebenar-benarnya yang berarti Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara. Minhu bada dan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala dimulai maka setelah menyebutkan hal tersebut, ba'da dzalika nabbaha. Maka musannif mengingatkan setelah itu, ala annahu ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Ini penting. Sebab ketika kita mengatakan bahwa Allah memiliki sifat berbicara, muncul di benak seseorang atau di benak sebagian manusia, berarti sama dong dengan manusia. Manusia berbicara, Allah berbicara. Maka segera Al-Musannif rahimahullah sebelum pikiran kalian itu masuk ke dalam hati kalian maka dibantah. Dan Allah dengan sifat-sifatnya tidak sama dengan manusia. Ini Allah dengan sifat-sifatnya seperti sifat kalam, sifat berbicara tentunya tidak sama dengan sifat berbicaranya makhluk. Tidak sama dengan sifat berbicaranya manusia. Laisa kamitslihi syai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya, dan tidak sama dengan berbicaranya makhluk, tidak sama dengan berbicaranya manusia. Sehingga dikatakan di sini, tanbih peringatan bahwa Allah bisifatihi laisa kal bashar, bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Nafian litashbihi aqibal isbat. Beliau menafikan litashbih menafikan penyerupaan aqibal isbat setelah menyebutkan penetapan dan ini kaidah yang diambil dari Quran dan sunnah dan merupakan kaidah para ahli sunnah secara keseluruhan ijma mereka kalau menyebutkan isbat penetapan sifat-sifat Allah pasti diiringi dengan penafian tasbih Allah memiliki sifat berbicara dan berbicaranya tidak seperti makhluk. Allah Maha mendengar dan mendengarnya tidak seperti makhluk. Allah Maha melihat dan melihatnya tidak seperti makhluk. Selalu setelah isbat ada nafi. Menetapkan sifat-sifat dan menafikan penyerupaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ini pun mengandung nafi wal isbat sekaligus. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Wa huwa samiul basir. Dan Allah memiliki sifat sami' dan memiliki sifat basir. Allah memiliki sifat mendengar dan Allah memiliki sifat melihat. Allah memiliki sifat mendengar dan melihat ini isbat, penetapan sifat. Sedangkan laisa kamitslihi syai' tidak serupa dengannya sesuatu apapun, ini penafian tasybih. Dan beginilah manhaj Qur'ani. Inilah manhaj Al-Quran. وما أحسن المثل المدروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه Sungguh bagus sekali permisalan yang disebutkan sebagai permisalan terhadap orang yang menetapkan sifat-sifat tetapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Apa permisalannya? Sungguh bagus sekali permisalannya. Yaitu dipermisalkan bilabani dengan susu. Susu yang masya Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khalisan sa'igan yang murni, jernih, bersih dan layak untuk minum dalam keadaan keluarnya min baini faratin wadamin Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa keluar yakhruju min baini faratin wadamin labanan khalisan sa'igan lisharibin Allah keluarkan susu di antara darah dan kotoran. Qanbilina azakumullah yakhruj min baini faratin ta'til wa tashbih. Demikian pula prinsip tadi prinsip menetapkan sifat Allah dengan tidak menyamakan dengan makhluknya. Ini lepas dari dua perkara, faradin wa damin. Apa farasnya Farad ta'til. Apa damnya? Damut tashbih. Farad ta'til adalah kotoran berupa penolakan sifat. Selamat. Kita tidak menolak sifat. Dan juga damut tashbih darah yang merupakan sesuatu yang najis yang merupakan damut tashbih yakni kotoran penyerupaan. Kalau perhatikan. Kalau lihat orang-orang yang sesat atau kelompok-kelompok sesat dalam masalah sifat mesti ima penolakan wa ima penyerupaan. Sebagian menetapkan sifat-sifat sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis dibaca dan kemudian Allah memiliki sifat-sifat ya seperti itu. Pokoknya sama seperti kita punya tangan, sama seperti kita berbicara. Menetapkan sifat tetapi menyerupakan. Ada yang katanya dia ingin menghindari penyerupaan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak mungkin berbicara. Allah tidak mungkin punya tangan. Allah tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Semua sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah ditolak. Ini penyakit lagi. Dua-duanya kotoran penyimpangan. Yang satu kotoran penolakan sifat, yang lain adalah kotoran menyamakan dengan makhluk. Sedangkan manhaj ahlu sunnah keluar dari dua kotoran itu air yang jernih atau susu yang jernih. Susu yang murni. Persis seperti keluarnya susu dari darah dan kotoran. Tetapi Allah keluarkan sesuatu yang murni bersih. Yani min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Dikeluarkan susu di antara dua kotoran yang jelek yaitu farad wa dam. Demikian pula manhaj ahli sunnah ini lepas dari dua kotoran yang jelek yaitu farasit ta'til wa dami tashbih. Kotoran dalam bentuk penolakan sifat ataupun kotoran dalam bentuk menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wal mu'attil ya'budu adaman wal musyabbih ya'budu sanaman maka kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, orang yang menolak sifat ya'budu adaman, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak tuli, Allah tidak melihat, Allah tidak buta, Allah tidak, Allah tidak. Semua sifat-sifat ditolak. Lah terus yang disembah apa? Kalau nggak punya sifat-sifat, berarti nggak ada. Maka dikatakan oleh beliau, al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang menolak sifat beribadah kepada yang tidak ada. Kalau nggak ada sifatnya, berarti tidak ada. Iya kan? Kalau kamu menceritakan sesuatu, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak rendah, tidak padat, tidak cair, tidak ini. Semua sifat-sifat dinafikan. Tidak ada warna ini, tidak ada warna apapun. Kira-kira bendanya ada apa enggak? Ya enggak ada. Kalau enggak ada sifatnya, berarti enggak ada bendanya. Enggak ada zatnya kalau dia menyatakan Allah adalah zat yang kita ibadahi, tapi Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak buta, tidak tuli, tidak semua sifat dinafikan. Nah terus berarti zat Allah ada apa enggak ada? Al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang menolak sifat ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal musyabbih ya'budu sanaman. Sedangkan orang yang menyerupakan dengan sifat atau golongan yang menyerupakan Allah sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka orang ini ya abudu sanaman, menyembah sanam, menyembah berhala. Tangannya sama seperti kita. Kemudian matanya sama seperti kita. Berbicaranya sama seperti kita. Ininya sama seperti kita. Semuanya sama. Yang namanya berhala. Berarti al-mumathil abudu sanaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia menyembah berhala. Sedangkan orang yang menolak sifat menyembah sesuatu yang tidak ada. Wasayati fi kalami syekh. Dan akan datang insyaAllah ucapan syekh. man lam yatawakkan nafi'a wa tashbiha zalla. wa lam yusib tanzih. Nanti akan ada ucapan musannif, ucapan penulis. Sahibul matan. man lam an-nafya wa at ta'til. Siapa yang tidak menghindari an-nafi wa tashbih siapa yang tidak menghindari penafian dan at-tashbih penyerupaan zalla maka dia tergelincir walam yusib tanzih dan dia tidak tepat tidak mengenai tanzih tanzih itu pensucian mereka ingin mensucikan Allah yang satu mensucikan Allah dengan menyatakan Allah tidak mungkin melihat. Nanti melihat seperti makhluk. Allah tidak mungkin mendengar. Nanti mendengar seperti makhluk. Allah tidak mungkin berbicara. Nanti berbicara seperti makhluk. Allah tidak semua sifat ditolak-tolak dengan alasan nanti sama dengan makhluk. Nanti sama dengan makhluk. Nanti sama dengan makhluk. Apakah Yusuf Tenzi? Apakah orang ini berhasil pada niatnya ingin mensucikan Allah? Tidak. Dia lam Yusuf Tenzi Tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena menafikan sifat-sifat. Ada lagi yang ingin mensucikan Allah dengan menyamakan. Allah itu memiliki sifat sama seperti kita. Allah mendengar seperti kita mendengar. Allah melihat seperti kita melihat. Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Maunya mensucikan Allah SWT. Kita katakan juga lam yusibat tanzih. Tidak mengenai apa yang dia niatkan yaitu pensucian. Itu bukan pensucian, bahkan penghinaan terhadap Allah SWT. Berarti apa itu tanzih? Bagaimana mensucikan Allah? Mensucikan Allah adalah dengan menetapkan sifat-sifat yang disebut dalam Quran dan Sunnah dan menyatakan tidak sama dengan makhluknya. Maka sifat mendengar Allah tidak sama dengan sifat mendengar makhluk. Sifat melihat Allah tidak sama dengan sifat melihat makhluk. Sifat-sifat Allah seluruhnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sifat berbicaranya Allah pun tidak sama dengan sifat berbicaranya makhluk. Maka dia selamat dari dua kejelekan. Selamat dari ta'til, penolakan sifat. Dan selamat dari tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Selamat dari kedua-duanya. Wa man lam yatawakkan nafya wa tashbiha, siapa yang tidak bisa menghindari kedua-duanya, maka dia tergelincir dan dia tidak akan berhasil mencapai tanzih. Wa kadza qawluhu, demikian pula ucapannya. Wa huwa bainat tashbihi wat ta'til. Nanti akan ada pula ucapan musannif rahimahullah, wa huwa bainat tashbihi wat ta'til. Dan dia, ini prinsip ahlu sunnah, di antara tasbih wa ta'til, di antara keduanya. Di antara penolakan sifat dengan penyerupaan sifat Allah. Penolakan sifat Allah sesat, penyerupaan sifat Allah dengan makhluk sesat, sedangkan manhaj ahlu sunnah di tengah-tengah antara keduanya. Menetapkan sifat tidak menolak, menetapkan sifat tidak menyamakan dengan makhluk. Ay dinul islami baina tashbihi wa ta'til. yakni agama Islam ini, akidah Islam ini di tengah-tengah di antara dua perkara. Di tengah-tengah di antara orang yang menolak sifat dan di antara mereka-mereka yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala syakka anna ta'til syarrun minat tashbih. Dan tidak ragu lagi bahwa yang namanya penolakan sifat lebih jahat, lebih jelek daripada penyerupaan sifat. Penyerupaan sifat masih menetapkan sifat-sifat. Sedangkan penolakan betul-betul dia tidak mengimani adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala seperti pengikut Jaham bin Safwan. La'natullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Bima saat kuruhu insyaallah taala sebagaimana akan kita sebut nanti insyaallah taala. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصف به رسوله تشبيها maka tidak ada pada sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada padanya tashbihan tidak ada padanya penyerupaan maka semua sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran tidak mungkin ada tashbih Maka kalau kamu menyatakan wa kallamallahu Musa taklima dan Allah mengajak bicara Musa, apakah kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Karena itu dalam Quran. Sifat Allah dalam Quran tidak mungkin mengandung tashbih. Tidak mungkin mengandung penyerupaan. Mustahil. Karena Allah sendiri yang menyatakannya dan menyifati dirinya dengannya. Maka tidak mungkin di dalamnya ada penyerupaan. Ketika kita menyatakan ya yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini juga tidak mengandung penyerupaan. Dan siapa yang membaca ayat Allah ya yadullah fauqa aidihim tidak kafir, tidak sesat, tidak menyimpang. Ayat itu yang dibaca? Apakah dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan? Sama saja. Ya, ini kita menyatakan yadullah fauqa aidihim. Kemudian kita menerjemahkannya, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah jadi sesat? Di dalam apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Allah tidak mengandung penyerupaan. Siapa yang bilang kalau tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Kita menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Dan kalau tangannya sama dengan makhluk, nggak mungkin bisa. Iya kan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Bisakah kalau tangannya tangan makhluk yang sekecil ini? Bisakah kalau sama seperti ini? Nggak mungkin. Sehingga tangan Allah di atas tangan mereka dalam keadaan tentunya tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Dan dalam keadaan kita yakin sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Pasti sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Kalau ditanya, seperti apa? Saya tidak tahu, kamu tidak tahu, Nabi tidak diberitahu rinciannya. Selesai. Apa yang tidak diterangkan rinciannya, jangan lancang membicarakan rinciannya. Selesai. Kalau mau ayat-ayat atau hadis-hadis yang mendukungnya banyak. Ya. Wasamawat, matwiyatun biyaminih. Langit yang tujuh dalam genggaman Allah swt ini mendukung tentang tangan ya. atau wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah dan bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah ini mendukung tentang tangan atau Rasulullah SAW menyatakan bahwa hati-hati manusia baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Bahwa hati-hati manusia di dua jemari Allah, di dua jari-jari Allah. Mau apa? Mau bantah hadis yang sahih? Yang jelas jarinya tidak seperti jarinya makhluk. Bagaimana mungkin jari yang seperti ini bisa memegang dan mengatur semua hati-hati manusia? Mungkin. Mustahil. Kalau jarinya seperti ini. Laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tetapi apa yang Allah sebutkan dalam Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih wajib kita terima. Wajib kita percaya bahwa Allah menggenggam bumi yang qiyamah. Betapa agungnya tangan Allah menggenggam bumi. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Betapa besarnya, betapa agungnya tangan Allah swt dan hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yukallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan dengan jarinya. Sekehendaknya. Jangan memaksakan diri untuk membayangkan kayak apa, kayak apa. Enggak akan berhasil. Ini adalah ilmu ghaib. La yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak menampakkan yang gaibnya kepada siapapun. Selesai. Kita katakan tidak tahu, itu ilmu. Saya tidak tahu, kamu pun tidak tahu dan seluruh kaum muslimin tidak diberitahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan kayak apanya secara rinci. Yang jelas Allah menyebutkan tangan, Allah menyebutkan genggaman, Allah menyebutkan jari, Allah menyebutkan menggulung dengan tangannya, selesai. Aman Nabi kullun min indi Rabbina. Kita beriman kepadanya karena semuanya dari sisi Allah. Semuanya merupakan ucapan Allah dalam Al-Quran atau ucapan Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Quran dan Sunnah tidak ada tasbih. Saya ulangi, pada Quran dan Sunnah tidak ada penyerupaan. Siapa yang membaca Al-Quran dengan bahasa Arab dan memahaminya dengan bahasa Arab, maka kandungannya tidak mungkin mengandung penyerupaan Allah dengan makhluk sama sekali. Jangan khawatir. Demikian pula kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah yang maha rahman. Di atas arusnya maha tinggi. Ini juga tidak mengandung penyerupaan. Siapa yang bilang? Maknanya adalah sama dengan raja di atas hingga sananya. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Tidak sama dengan seorang raja di atas hingga sana. Atau seorang di atas kudanya. Seorang di atas untanya. Tidak sama. Dan kayak apanya? Tidak sama. Kata Imam Malik rahimahullah, wal kaifu majhul kaya apanya tidak diketahui dan tidak diberitakan. Tetapi berita tentang tingginya Allah di atas arus disebutkan dalam Al-Quran dalam tujuh ayat. Apakah masih kurang yakin? Sudah tujuh kali disebutkan. Ditambah lagi dengan ayat-ayat lain walaupun tidak menyebut arus. Tapi menyebutkan tentang ketinggian Allah. Sabihasma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Kalau di sini bersama kita namanya tidak tinggi. Tinggi itu di atas langit yang tujuh, di atas arasnya, di atas kursinya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini aliyul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Maha tinggi datnya. Maha tinggi kemuliaannya. Maha tinggi keagungannya. Ikhwanifiddin, a'azakumulakum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan dengan tegas, Laisa ma wasafallahu bihi nafsahu, wala ma wasafa bihi rasuluhu tashbihan. Tidak ada pada apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau pada apa yang Rasulullah SAW sifati Allah dengannya tidak ada tasbihan nggak ada penyerupaan sama sekali bal sifatul khaliq kama yaliqu bihi bahkan sifat-sifat Allah al khaliq sang pencipta sesuai dengan keagungannya yaliqu bihi yang cocok dengannya dan pantas baginya wa sifatul makhluq kama yaliqu bihi Demikian pula sifat-sifat makhluk. Ya tentunya sesuai dengannya. Sesuai dengan makhluk tersebut. Kalau sifat Allah sesuai dengan Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia. Kalau sifat makhluk sesuai dengan keadaan makhluk yang memiliki kelemahan dari sana sini. Tidak mesti tangan dan tangan itu sama. Orang kadang menyatakan kursi ada tangannya. Itu di tangan kursi. Kadang berbicara tentang timbangan dikatakan tangan timbangan. Di tangan yang satu diberikan e, beras, tangan yang lainnya diletakkan ini. Apakah tangan timbangan sama dengan tanganmu? Itu baru makhluk dengan makhluk. Tentunya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki tangan, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah yang kita tidak tahu seperti apa, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an tentang tangan. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang Allah memiliki tangan. Selesai. Laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Wa qawluhu faman absara hadza atabar. Dan siapa yang memandangnya dengan basirah, i'tabara. Aiman man nadhara bi'aini basiratihi, yakni yang memandang dengan mata basirah dan basirah itu adalah ilmu fi maqalahu min isbatil wasfi ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار yakni orang yang perhatikan dengan ilmu tentang apa-apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tentang penetapan sifat-sifat dan tentang penafian tashbih penafian penyerupaan, peniadaan penyerupaan, wa wa'idil musyabbih dan ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang tahu semua itu? I'tabara wanzajara. Dia akan mengambil pelajaran dan akan berhati-hati. Menjauh an misli qaulil kufar. Akan menjauh dari ucapan-ucapan orang kafir. Atau ucapan-ucapan yang semirip ucapan mereka. Siapa yang mengerti ilmunya. Membaca ayatnya, membaca hadisnya. Pasti dia akan mengambil pelajaran dan menghindari pemikiran-pemikiran para musyabbihin dan meninggalkan ucapan-ucapan para mu'attilin, para penolak sifat dan para penyerupa Allah dengan makhluknya. Qauluhu, kemudian ucapan musannif selanjutnya, "Warru'yatu haqqun li ahli jannah bi ghairi ihatatin wala kayfiyyah kama nataqa bihi kitab rabbina." Dan ar-ru'yah memandang wajah Allah adalah hak. Itu merupakan kebenaran. Berita yang hak bagi penduduk surga. Bighairi ihatatin wala kaifiyah. Tanpa ihatah, tanpa kaifiyah. Ihatah itu meliputi seluruh sisinya. Sedangkan kaifiyah mengetahui atau membicarakan kayak apanya secara rinci. Tanpa ihatah dan tanpa kaifiyah. Kama nataqa bihi kitab Rabbina sebagaimana disebutkan di dalam kitab Rabb kita, kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu nadhirah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah dan kepada Rabb mereka mereka memandang. Nadhirah nun wa dengan ro kalau diberi kata sambung ila nadhara ila maknanya adalah memandang atau melihat tetapi kalau ghair mutaaddi kalau dia tidak mengandung kata sambung kadang bermakna menunggu sebagian mereka orang-orang yang menolak sifat dalam keadaan mereka menyatakan ini maksudnya menunggu, menunggu Rabbnya. Kita katakan bahasa Arab itu sangat jelas. Nazara dengan makna menunggu, dengan nazara dengan makna melihat itu sangat berbeda. Di antara perbedaannya, kalau nazara dengan ila maknanya adalah melihat. Tetapi kalau nazara tanpa ila bisa jadi maknanya adalah menunggu. Wahal yanzuruna illa ayyatiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rob mereka kepada mereka. Karena di situ bukan illa ya, tapi illa kecuali. Fahal yanzuruna illa. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka Rabb mereka. Tetapi ini jelas-jelas ila rabbiha nadhirah ila rabbiha. Kepada Allah mereka memandang. Kalau diterjemahkan kepada mereka menunggu, eh, kepada Rabb mereka menunggu, nggak cocok. Menunggu kepada, nggak benar. Atau menunggu ke, kalau menunggu itu bukan ke. Kalau ke itu kalau ada yang dituju berjalan misalnya, dahaba ila atau menunggu. <laughs> Maka di sini namanya kalimat ila rabbiha pasti maknanya memandang kalau menunggu tidak tepat. Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu dan tafsirnya rinciannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan ilmu Allah yang Allah ketahui. Wa kullu ma jaa fi dzalika min al-hadits sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan semua apa yang diriwayatkan tentang itu tentang pandangan ahlul surga kepada Allah dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa kama qala maka persis seperti apa adanya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi yang berita-berita tentang ru'yatullah sesuai dengan apa yang diriwayatkan apa yang diriwayatkan dari Nabi aman nabihi kita percaya dengannya wa ma'nahu ala ma arada dan maknanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا Kita tidak masuk secara sembarangan, tidak lancang untuk mentakwil-takwilkan, menyeret-nyeret maknanya biaraina dengan pendapat-pendapat kita. Kita tidak menarik-narik maknanya, tidak menyeret-nyeret maknanya sesuai dengan kemauan pendapat kita, tidak. Tetapi kita membaca hadisnya sesuai dengan apa adanya, dan kita membaca dari Quran sesuai dengan apa adanya dan kita dalam keadaan beriman dengan berita yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Wala mutawahimina dan juga tidak menebak-nebak biahwaina dengan hawa nafsu kita. Oh mungkin begini, mungkin begitu, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Itu semua merupakan tawahum Kata musannif rahimahullah, wala mutawahimin. Kita jangan tawahum, jangan menebak-nebak dengan hawa nafsu. Jangan mereka-reka dengan pikiran kita sendiri. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama Allah azza wa jal. Karena sesungguhnya tidak akan selamat seseorang dalam agamanya kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Yaitu orang-orang yang sallama lillahi azza wa jal. Yaitu orang yang menyerah pasrah. yakni tunduk menerima dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini yang selamat. Kalau disebutkan dalam ayat, dalam hadis sesuatu, kemudian kamu berupaya untuk menolaknya, mungkin maksudnya bukan begitu, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Berarti kamu tidak taslim, tidak taslim. Padahal dikatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau sudah ada keputusan dari Allah, enggak ada bagi mereka pilihan lain. Bahkan Allah bersumpah dengan namanya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما kata Allah sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepadamu wahai Rasul. Kemudian mereka menerima dengan tidak mendapati di hati-hati mereka rasa berat. Wa yusallimu taslima. Ini syahidnya. Wa yusallimu taslima. Apa makna yusallimu taslima? Taslim adalah menyerah dan menerima. Apa kata Allah, apa kata Rasul, aman nabihi. Kami percaya, kami beriman. Apa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kami siap, kami taat. Sami'na wa ata'ana. Ini makna taslim. Makna taslim dua. Satu berkaitan dengan hukum, yang kedua berkaitan dengan berita. Kalau berkaitan dengan hukum halal dan haram, perintah dan larangan atau syariat-syariat, maka kata taslim berupa ungkapan. Kalimat sami'na wa ata'na. Itu taslim. Kami dengar, kami taat. Kalau berupa berita-berita, apa kata taslimnya? Taslim menyerah dalam berita-berita. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Aman nabihi kulun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena itu semua dari Allah. Kami percaya karena itu dari Allah. Kami percaya karena itu dari Allah. Maka kalau berupa hukum, sami'na wa ta'ana. Kalau berupa berita, aman nabihi. Ini yang dikatakan at-taslim. Wallah kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabb mereka tidak beriman hingga mereka memiliki at-taslim. At-taslim tunduk tadi menerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau perintah-perintahnya mereka akan katakan samina wa ta'ana. Kalau berita-beritanya mereka akan mengatakan aman nabihi. Kulun min inda rabbina. Ikhwan ibn muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini oleh musannif, fainahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi. Tidak akan selamat dalam agamanya seseorang kecuali kalau dia mau menyerah pasrah kepada Allah wali rasulihi dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radda ilmi ma ashtabaha alaihi ila alimihi dan mengembalikan ilmu tentang apa yang tersamar padanya kepada alimnya, kepada yang maha mengetahui, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yani apa yang tasyabaha minhu, apa yang tersamar daripadanya, maka serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yad jelas. Kalimat Allah di atas arusnya jelas. Kalimat Allah berbicara wa kallamallahu Musa takbir jelas, semuanya jelas. Maka apa kita katakan aman nabi kulun min indi rabbina. Tetapi kayak apa berbicaranya tidak jelas, tidak diketahui. Kayak apa tangannya tidak jelas dan tidak diketahui. Maka semua yang tidak jelas kita kembalikan kepada Allah, kita katakan wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu tentang kayak apa tangannya dan kayak apa turunnya ke langit dunia dan kayak apa tingginya Allah di atas arasnya, bagaimana keadaan sifat-sifatnya secara takif itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu dan kita tidak mengetahuinya. Ya, lihat ya. betul-betul aqidah ahlus sunnah wal jamaah betul-betul sesuatu yang pas dengan kadar kemampuan makhluk. Cocok dengan kadar kemampuan manusia. Yang ini diberitakan saya percaya. Yang itu tidak diberitakan saya tidak tahu. Selesai. Tetapi mereka-mereka kelompok-kelompok sesat memaksa-maksakan diri kepada sesuatu yang mereka tidak tahu. Mungkin begini, mungkin begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Semuanya memaksakan diri. Kamu tahu atau tidak tahu? Diberitakan atau tidak diberitakan? Memang tidak diberitakan. Ya sudah, katakan tidak tahu selesai. Maka kita katakan pada sifat-sifat tadi seperti ucapan para imam-imam. Bahwa tingginya Allah di atas aras jelas. Beriman kepadanya harus. Kayak apanya kita tidak tahu. Dan bertanya tanya tentang masalah kaifiyah adalah bid'ah. Empat perkara ini, empat kalimat ini harus kita pegang sebagai manhaj. Sebagai madhab yang paling selamat. Madhabnya para salafus saleh madhabnya para imam, imam ahli sunnah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, madhabnya Imam Ahmad, rahimahullah, madhabnya para imam, imam, para syekh Islam. Mereka semuanya berpendapat dengan ijma, dengan sama, bahwa pada sifat-sifat Allah, apa yang diberitakan kita terima. Yang tidak diketahui, katakan tidak tahu. Dan beriman kepada berita yang diketahui wajib. Dan bertanya-tanya pada masalah takyif adalah bid'ah. Nasallahu taufiq wal afiyah.